Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, kembali Allah bahagiakan dalam majelis cahaya hati. Kali ini bersama Imam Besar Masjid Azikra Sentul Bogor, Ustadz Maulana Jalaluddin. Dan beliau yang selalu mengimami kita bersama Ustadz Surur Haryanto. Suara beliau indah dan beliau seorang hafidz yang hafal Al-Quran dan menjadi pengajar para penghafal Quran, santri-santri azikra. Di antaranya kori kita pajar ini santri azikra Nanda Hidayat. Baik ikhwah fillah, segera sebelum kita nikmati nasihat dari imam kita dengan tema tanda-tanda orang-orang yang mendapat keberuntungan. Sebelumnya kita simak dulu Taujih Rabbani surah Al-Hajj ayat 77. Silahkan Hidayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Maaf semua sujud sajadah. lagi. Silakan Hidayat baca terjemahnya sayang. Wahai orang-orang yang beriman Rukuklah Sujudlah Dan tunduklah kalian kepada Tuhan kalian lakukanlah semua kebajikan niscaya kalian kelak di akhirat akan beruntung subhanallah tadi ayat sajadah diantaranya kita harus sujud sajadah dan Rasul pun ketika khutbah Jumat lalu beliau membaca ayat sajadah beliau lagi khutbah Jumat beliau sujud sajadah diikuti semua oleh jamaah Beginilah cara kita menghormati ayat Allah dan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد yang sama-sama kita hormati yang kita cintai murabbi kita guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham jamaah halaqah subuh dan semua pemirsa cahaya hati dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang dibacakan tadi oleh adik kita bersama bahwa di dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kita termasuk kepada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di awal ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengulang Lafad ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali. Subhanallah, sebanyak 89 kali. Mustafa Debu, Kok bisa dipahami bahasa Indonesia? Oh, alhamdulillah. Okay. Ini begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada hamba-hamba Allah yang mempunyai keimanan di dalam hatinya. Dan kita tahu bahwa keimanan adalah modal untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tanpa keimanan maka tidak akan dan mustahil untuk mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang pertama adalah irka'u wasjudu. ruku'lah kalian semua dan sujudlah kalian semua. Ruku dan sujud merupakan di antara bagian gerakan di dalam salat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan gerakan salat terlebih-lebih di dalam ruku dan sujud? Tentu ini mempunyai keistimewaan di dalam gerakan tersebut. Kita lihat bahwa sujud merupakan waktu yang tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa ketika posisi sujud. Apalagi sujud terakhir dan dilaksanakan di waktu keheningan malam atau salat malam ini saatul ijabah atau waktul ijabah doa. Waktu diijabah doa adalah ketika sujud seseorang tersebut di dalam salat. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari sujud tersebut adalah bahwa kita lihat posisi tersebut yang paling atas adalah pantat kita mohon maaf daripada kepala kita yang dianggap kepala kita itu di anggota badan adalah anggota badan yang paling atas. Ini maknanya bahwa begitu hinanya, begitu doifnya, begitu lemahnya, begitu kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap ini kepala kita dimuliakan ketika posisi sujud maka disimpan di bawah atau tempat yang paling bawah yaitu lantai dan ini posisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada bisa yang mengklaim dirinya sombong angkuh apalagi ia mengecap sebagai makhluk yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita makhluk yang tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa yang bisa kita sombongkan ikhwah? Maka dari itu ikhwah orang yang banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menundukkan dunia untuknya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ruku, memperbanyak sujud adalah juga memperbanyak sholat. Kita lihat ketika azan berkumandang yang dipanggil adalah orang yang beriman ketika bersyahadat. Kemudian Allah juga memanggil untuk melaksanakan sholat dan setelah itu hayya alal falah maka Allah memberikan jaminan bagi yang salat adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu orang yang istiqomah melaksanakan salat apalagi di awal waktu berjamaah di masjid maka hidupnya akan berkah. Alladzi barakna haulahu insyaallah. Mustahil bagi Seseorang yang menginginkan dirinya, keluarganya, semua yang kita inginkan untuk mendapatkan keberkahan tanpa melakukan sholat mustahil. Maka dari itu Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan dibacakan Al-Quran dan melaksanakan sholat. Tentu sholat di sini adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu bagi laki-laki dilaksanakan di masjid. Allahu Akbar. Abdalus salat salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Hadis sahih Muslim. Seutama-utama sholat adalah di rumah kecuali yang wajib. utama-utama sholat di rumah selesai udah sunnah karena Rasulullah SAW mengingatkan jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan dalam riwayat lain jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai tempat buang hajat sungguh mereka yang mencintai Allah pasti mencintai ibadah mereka yang mencintai ibadah pasti mencintai biangnya ibadah. Apa itu? Salat. Yang mencintai salat, cinta sekali dengan salat, pasti mencintai tahajud. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu awak muqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusu dan bacaan kali itu sungguh sangat berkesan. Kalau sudah cinta sholat, apalagi cinta salat malam, pasti ia sangat senang sujud. Dan berlama-lama dalam sujud. Ini ada dokter kita hadir, dokter Samsul, yakin. Indah sekali ya, coba. Salat terbaik, terindah, paling berkesan, bahkan menhatun anil ism Allah cegah penikmat penegak sholat malam itu dari berbuat maksiat satu sholat malam kedua suasana yang paling dekat Allah dengan hambanya hambanya dengan Allah akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun lah du'a kemudian yang ketiga perbanyak doalah saat sujud itu Rasulullah SAW berdiri beliau sama dengan rukunya rukunya sama dengan sujudnya lamanya dalam salat sunnah semakin hamba itu menghinakan diri di hadapan Allah karena kecintaannya yang luar biasa dan merasakan keagungan, kemuliaan, kedahsyatan Allah Jalla Jalaluh di hadapannya dan kesadaran bahwa Allah menatapnya, menyaksikannya, memperhatikannya dan itu membuat dia semakin nikmat sujud. Maka buahnya wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun pasti ia akan rendah hati di hadapan makhluk Allah dan hobinya menebarkan perbaikan dan kebaikan Hamba Allah yang husu salatnya pasti dermawan. Hamba Allah yang husu salatnya pasti rendah hati. Hamba Allah yang husu salatnya pasti mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Hamba Allah yang sungguh-sungguh husu dalam salatnya pasti ikhlas, sabar, syukur, wara, berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, cari dunia untuk akhirat, pasti istiqamah. Pasti kuat sekali tawakalnya. Pasti. Ia sangat rohku belas kasih kepada makhluk Allah. Karena itu perhatikan dalam Quran tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yanfiqun. Hamba yang kuat salat malam itu senang menebarkan rezekinya di muka bumi ini. Sayang ya Ustaz terbatas waktu sudah closing setiap sujud itu derajat di sisi Allah maka itu orang beriman banyak sujud dan diangkat derajatnya oleh Allah makin hebat sujudnya makin lama sujudnya makin tinggi derajatnya di sisi Allah dan tidak ada orang hina karena hebat sujudnya di hadapan Allah selama hamba itu kuat sujudnya di tengah malam tidak akan pernah hina selama hamba itu kuat sujud di tengah malam tidak akan pernah hina walaupun seluruh makhluk di muka bumi ingin menghinakannya karena ia dijamin dalam kemuliaan di sisi Allah anna syarafal mu'min qiyamuhu billah terima kasih infak amal jariah terus berinfak beramal jariah untuk pesantren Azikra Jabal Sindur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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala